Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Itulah hidup kita. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Jangan suka mau menang sendiri. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh Jangan suka mencelah. Jangan suka memfitnah. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman saudara dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoismu. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan, percayalah kualitas teman kita, jaga perasaannya, dan tutupi aibnya. Jangan sekali-kali terbesit buruk sangka dalam pemikiranmu terhadapnya. Bantu ketika dia kepleset. Sediakan bau ketika dia menangis. Tepuk tangan ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa kita. Bukan iri ketika dia dipuji orang. Bukan bahagia saat tahu dia sedih. Bukan kecewa di saat dia lebih maju bukan tertawa saat dia menderita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah Allah juga akan selalu bersamanya. Mari bersahabat sampai Allah memanggil kita pulang ke hadiratnya. Wabillahi taufik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.